Dikatakan pada Abu Abdullah. Rajulun lahu 500 dirham. Tara an yusrifahu fil ghazwi wal jihad atau yatlubul ilm. Dikatakan kepada Abu Abdullah. Abu Abdullah yakni Imam Ahmad rahimahullah. Dikatakan pada beliau, rajulun lahu 500 dirham. Seseorang memiliki 500 dirham. 500 dirham ketika itu adalah uang yang sangat besar. Maka yang ditanyakan, Tara ayyusrifahu fil ghazwi. Apakah kau berpendapat bahwa orang ini menggunakan uangnya untuk jihad fisabilillah? Atau untuk berperang fisabilillah? Atau yatlubul ilmi? Atau mencari yatlubul ilma, mencari ilmu. Qala dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Idza kana jahilan yatlubu al-ilm ahabbu ilayya." Kalau dia dalam keadaan bodoh, maka mencari ilmu lebih aku sukai. Perhatikan kalimat dari Imam Ahmad rahimahullah. Ketika Marwadi menceritakan qila li Abi Abdullah ditanyakan kepada Abu Abdullah yang Imam Ahmad. Rajulun lahu khamsumiat dirham. Seseorang memiliki uang harta 500 dirham. Bagaimana pendapat? Tara antusrifahu fil ghazwi. Apakah engkau berpendapat untuk menggunakannya dalam jihad fisabilillah? Karena namanya jihad adalah bin nafsi wal mal. Dengan jiwa dan hartanya. Ketika seorang berjihad fisabilillah, maka dia harus mempersiapkan sendiri kuda tunggangannya, harus mempersiapkan sendiri senjatanya, harus mempersiapkan sendiri semua baju besinya atau topi bajanya. Semuanya harus mempersiapkan sendiri dan itu mahal harganya. Sehingga beberapa sahabat tidak mampu berangkat bukan karena dia dalam keadaan tidak mau jihad, tetapi tidak mampu untuk mengeluarkan hartanya membeli perlengkapan-perlengkapan tersebut. Sehingga yang berangkat adalah orang yang memiliki harta yang cukup yang bisa membeli peralatan-peralatannya. Maka dikatakan, wahai Imam Ahmad bagaimana? Kalau ada seseorang memiliki harta yang banyak, 500 dirham, apakah engkau berpendapat bahwa dia berangkat jihad fisabilillah? Atau digunakan untuk belajar mencari ilmu? Dijawab oleh beliau rahimahullah, "Ala idza kana jahilan" Kalau orang itu dalam keadaan bodoh, maka yatlubul ilma ahabbu ilayya, maka mencari ilmu itu lebih aku sukai. Kalau dia jahil, maka mencari ilmu lebih aku sukai. Dan ini menunjukkan bahwa mencari ilmu lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Ada catatan penting jangan sampai salah. Karena jihad adalah darwatu milik Islam. Jihad adalah puncak tertingginya di dalam Islam. Sehingga jihad adalah perkara yang wajib. Hanya saja, kadang dia fardu ain, kadang dia fardu adalah kifayah. Kalau dia fardu ain, sudah kita bahas kemarin. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun kalau itu fardu ain. Nggak bisa pilih-pilih, harus mau tidak mau berangkat. Itu fardu ain. Dan jihad ketika musyrikin atau kufar sudah masuk ke negeri muslimin dan menyerang mereka, maka setiap individu dia wajib untuk melindungi atau untuk menjaga agamanya, menjaga dirinya dengan jihad fisabilillah. Maka saat itu tidak perlu ditanya lagi apakah lebih baik belajar atau jihad. Udah nggak perlu ditanya, kenapa? Karena fardunya fardu ain. Tetapi hukum asalnya jihad fisabilillah adalah fardu alal kifayah. Hukum asalnya jihad adalah fardu kifayah. Maka sebagian mereka sudah berangkat berjihad fisabilillah, maka yang lain tidak sampai fardu ain, tetapi mereka silahkan kalau dia mau berjihad fisabilillah, maka dia mendapatkan pahala besar. Kalau dia dalam keadaan ingin belajar mencari ilmu, maka juga mendapatkan pahala yang besar. Sehingga ditanyakan oleh Imam Ahmad, aku punya modal. Aku bisa berangkat jihad. Aku punya 500 dirham. Apakah aku pakai untuk jihad Bismillah, Atau untuk belajar? Dijawab kalau engkau dalam keadaan bodoh, maka aku lebih suka kalau engkau belajar. Ya kalau <laughs> bayangkan kalau orang berangkat jihad Bismillah dalam keadaan dia tidak punya ilmu. Padahal jihad ada hukum-hukumnya. Jihad ada fikihnya, fikih jihad. Ada aturan-aturannya, Siapa yang boleh dibunuh, siapa yang tidak boleh dibunuh. Bagaimana kalau keadaannya seperti ini, bagaimana kalau adanya seperti itu. Sehingga ketika seorang berjihad fisabilillah ala ilmin di atas ilmu, maka jihadnya akan syar'i. Tetapi ketika dia tidak punya ilmu, kemudian dia ingin jihad fisabilillah dalam keadaan jahil, padahal jihadnya masih fardu kifayah, dia mestinya belajar, tapi dia memilih perang fisabilillah, akhirnya dia akan keliru. Ketika dia melihat ada seseorang kafir, langsung dia bunuh. Padahal bisa jadi dia itu adalah orang yang tidak boleh dibunuh. Apakah karena perempuan, atau karena anak-anak, atau karena dia adalah seorang tua renta yang tidak ikut berperang. Orang tua renta yang tidak ikut berperang, itu tidak boleh dibunuh, dibiarkan mereka. Demikian banyaknya aturan-aturan fiqh-fiqh dalam jihad fisabilillah maka semestinya kata Imam Ahmad, kalau dia jahilan, kalau dia bodoh, semestinya dia belajar. Gunakan hartanya untuk mencari ilmu. Untuk berjalan, dalam perjalanan, menempuh perjalanan, untuk menemui para ulama. <laughs> Tentunya menemui para ulama juga membutuhkan biaya besar. <laughs> Safarnya, tiket pesawatnya dan seterusnya. Kalau hari ini. <laughs> Dulu juga demikian maka kata Imam Ahmad, kalau dia jahil, maka aku berpendapat hendaklah dia belajar. Yang berikutnya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa qala Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Bahwa mencari ilmu lebih afdal daripada salat-salat yang nafilah. Maka kamu duduk di majelis ilmu di sini itu kamu mendapatkan pahala lebih daripada seorang yang sedang sholat sunnah. Maka kalau ada seseorang yang sholat sunnah dalam keadaan kajian sudah dimulai dan dia tidak meninggalkan bahkan memperpanjang sholat sunnahnya, maka kita akan katakan orang ini tidak faqih. Orang ini tidak faqih, tidak cerdas dia. Mana yang lebih utama? Apakah duduk di majelis ilmu atau sholat sunnah? Kalau dia duduk di majelis ilmu, maka itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Karena itu adalah afdal min salatin nafilah. Kenapa disebutkan nafilah oleh beliau rahimahullah? Jawabannya sama seperti tadi. Karena kalau sudah yang fardu ain tidak ditanya mana yang lebih afdal, harus dikerjakan. Salah salat yang wajib fardu ain. Maka nggak perlu ditanya lagi mana yang lebih afdal, apakah salat yang wajib atau belajar ya wajib salat yang fardu wajib salat salat lima waktu itu nggak perlu ditanya demikian pula jihad yang fardu ain yaitu ketika kondisinya kaum muslimin sudah diserang oleh musuh maka saat itu dia tidak pakai tanya lagi wajib masing-masing individu untuk berjihad tetapi pertanyaannya bagaimana kalau salatnya salat nafilah apakah milih salat nafilah atau belajar belajar lebih afdal daripada salat nafilah. Apakah perangkat jihad fisabilillah yang fardu kifayah? Atau kita belajar belajar lebih aku sukai kata Imam Ahmad kalau dia dalam keadaan bodoh. Demikian pula ucapan berikutnya dari wakil ibn Jarrah rahimahullahu taala. Beliau berkata kepada ashabul hadith. Ashabul hadith ini para pembawa-pembawa hadis, para perawi-perawi hadis, mereka-mereka para pencari hadis. Ya. Dikatakan oleh wakil Ibn Jarrah. Wakil Ibn Jarrah adalah salah seorang guru dari gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i belajar dari sekian banyak ulama, di antaranya dari wakil Ibn Jarrah ini. Qala, "Lau annakum tafaqqahtum bil hadis wa ta'allamtumuhu ma ashabur ra'i. Kalau saja kalian kalau saja kalian bertafakuh terhadap hadis, yakni mempelajari hadis, wa ta'allamtumuhu dan kalian mempelajarinya, ma ashabur ra'i maka kalian tidak akan dikalahkan oleh ashab ra'i. Seperti sudah dibahas ya. Sudah dibahas ya? Ada sini? Belum. Baik. Maqala Abu Hanifah fi syai'in yahtaju ilaihi illa wa nahnu narwi fihi baban wala budda lil mutafaqih min ustaz Dikatakan oleh beliau rahimahullah, kalau kalian mempelajari hadis dan kalian mengkaji hadis-hadis, maka niscaya kalian tidak akan terkalahkan oleh ashabur ra'i. Apa ashabur ra'i? Hah, sudah dibahas kemarin bahwa madrasah-madrasah ketika itu atau majelis-majelis ilmu ketika itu ada dua jenis. Ada majelis dalam bentuk madrasatul ra'i atau orang-orang yang dijuluki dengan ashabur ra'i ada pula majelis-majelis yang disebut dengan majlisul hadis dan juga orang-orang yang disebut ashabul hadis apa perbedaan antara keduanya kalau madrasatul hadis maka isinya adalah menyampaikan riwayat-riwayat hadis menyampaikan riwayat-riwayat hadis adapun kalau majlisul ra'i adalah mempelajari dengan ra'yu Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Kalau begini akan begitu, kalau begitu akan begini. Eh, sedikit hadisnya. Lebih banyak pembahasan ra'yunya lebih banyak daripada hadisnya. Kata Waqi Ibn Jarrah, kalau kalian mempelajari hadis, niscaya kalian tidak akan terkalahkan oleh para ashabur ra'i. Kenapa? Maqala Abu Hanifah fi syai'in yahtaju ilaihi illa wa nahnu narwi fihi baban. Tidaklah Abu Hanifah berkata sesuatu dengan ra'yu yang yahtaju ilaih yang dibutuhkannya illa wa nahnu narwi fihi baban kecuali kita pasti akan meriwayatkan satu bab dalam masalah itu riwayat-riwayat. Wala budda lil mutafaqqih min ustaz. Dan semestinya seorang yang tafaqquh, seorang yang mutafaqqih yang mempelajari fikih hendaklah dia memiliki ustaz, memiliki guru. Yadrus alaih yang dia mempelajari dari guru tersebut. Wa yarji' fi tafsir ma ashkala alaih. Ma ashkala ilaih. Dan apa yang sulit dari tafsir-tafsir hadis, tafsir-tafsir kalimat, yarji' ilaihi. Dia akan merujuk kepada guru tersebut. Wa yata'arraf minhu turuq al istihad Dan juga mengenali bagaimana cara-cara beristihad. Wa ma'arifi sahah wal fasad dan juga mempertanyakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Qanibrina azakumullah perhatikan. Apa yang dikatakan oleh Waqi' ibn Jarrah ini adalah sesuatu yang merupakan manhaj ahlus sunnah. Manhaj ahlus sunnah adalah manhajnya ashabul hadis. Manhajnya ashabul hadis adalah dengan riwayat Qala Allah Ta'ala kada. Allah berfirman demikian. Apa maknanya? Maknanya qala Rasulullah kada. Apa maksud ucapan Rasulullah? Maksud ucapan Rasulullah qala Abu Bakar, qala Umar, qala Ibnu Mas'ud, qala Ibnu Abbas. Diriwayatkan riwayat-riwayat dari para sahabat. Qala an hadhihi al-ayah. Qala Ibnu Abbas fiha wa qala Ibnu Mas'ud fiha wa qala kada wa kada. Ini madrasahnya Ashabul Hadis cara belajarnya ashabul hadis. Membaca ayat, kemudian membaca hadis yang menafsirkan ayat tersebut, kemudian membacakan ucapan-ucapan para sahabat tentang hadis tersebut, tentang ayat tadi, dan kemudian mereka meriwayatkannya atau menggali dari asar-asar dan riwayat-riwayat. Adapun madrasatul ra'i, madrasatul ra'i membaca ayat, kemudian mereka membahasnya dengan ra'i. Kalau ayat ini bilang begini berarti maksudnya begitu. Karena begitu berarti begini. Berarti ada kesimpulan seperti ini. Kalau begini akan begitu. <laughs> Ini madrasatul ra'i. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ra'iyu. kalau sudah ada hadis yang sahih tidak terpakai. Artinya Ra'iyu tadi digunakan ketika kita dalam keadaan tidak mendapatkan Quran, tidak mendapatkan sunnah, tidak mendapatkan riwayat-riwayat, maka ijtahada birra'i. Maka dia beristihad dengan ra'inya. Tetapi kalau sudah ada hadis la ra'ya li ahadin. Tidak ada pendapat siapapun kalau sudah ada hadis yang sahih. Hadis bilang boleh. Maka nggak perlu kita menyatakan bagaimana pendapatmu. Boleh apa enggak? Loh, hadisnya mengatakan boleh. Kalau Rasulullah SAW sudah menyatakan boleh, maka tidak ada pendapat siapapun. Demikian pula sebaliknya kalau hadis menyatakan tidak boleh. Maka nggak bisa ditanyakan bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu. Nggak bisa. Tidak ada pendapat siapapun di hadapan hadis yang sahih. Sehingga pada bin Azakumullah kata Waqi bin Jarrah, pelajarilah hadis. Pelajarilah hadis dan kalau kalian bertafakuh mempelajari hadis, maka kalian gak akan dikalahkan oleh para ashabur ra'i. Ashabur ra'i berbicara satu masalah, maka kamu tinggal ngomong dalam masalah ini ada riwayat. Haddathana fulan an fulan an sahabah an Rasulullah SAW. Mereka berbicara satu kalimat, kita menyampaikan satu bab dalam bidang hadis. Kenapa dikatakan di sini Abu Hanifah? Karena Abu Hanifah rahimahullah wa ghafarallahu lahu madrasahnya terkenal madrasatul ra'i. Di zaman yang sama, di waktu yang hampir bersamaan, di Madinah ada madrasahnya Imam Malik yang dikenal dengan madrasatul Haji. Ada madrasatul ra'i, ada madrasatul Haji. Dan tentunya bagi Abu Hanifah memiliki udur. Apa udurnya? Beliau rahimahullah tidak mendapatkan hadis kecuali sedikit. Dan saat itu sulit untuk mencari hadis. Sehingga beliau mendapatkan hadis sedikit dan kemudian membahas sisanya dengan ro'yu. Membahas sisanya dengan ro'yu. Akhirnya terkenal dengan madrasatul Roy. Padahal Abu Hanifah sendiri menyatakan kalau ada hadis sahih, aku akan pegang. Berarti apa yang tidak nyampe pada beliau, beliau beristihad dengan ro'yunya. Kalau kebetulan ternyata istihadnya dengan ro'yunya berbeda dengan hadis yang sahih yang didapatkan oleh orang lain. Mana yang kita pilih? Hah? Apakah ro'yu dari madrasah ro'yu? Atau hadis? Hadis tentunya. Demikian ahlu sunnah. Walaupun kita menyatakan pada beliau dengan udur rahimahullah. Tetapi kita menyatakan bahwa yang namanya tonggak sebagai patokan adalah hadis riwayat. Ya. Sehingga kata wakil bin Jarrah, kalau Abu Hanifah berbicara sesuatu, maka kalian tinggal meriwayatkan satu bab dalam masalah itu. Tinggal meriwayatkan hadis satu bab dalam masalah itu. Ya. Sehingga ada beberapa ulama ya, di antaranya yang menulis kitab Musannaf. Di sana ada bab. Bab mukhalafatu Abu Hanifah Bab penyelisihan Abu Hanifah terhadap hadis. Ya. Ini sebagaimana kita katakan tadi ya. Dalam keadaan belum nyampe hadisnya kepada Abu Hanifah. Sehingga beliau ma'adur. Tetapi yang akan kita bahas adalah betapa kuatnya hujah ahli sunnah. Ya. Dikatakan dalam judulnya, sekian bab. Ya. Satu bab judulnya, Abu Hanifah berkata seperti ini. Sedangkan riwayat ini, begini riwayat ini, begini riwayat ini, begini riwayat ini. Sekian hadis. Ya. Bab kedua, Abu Hanifah berkata begini sedangkan aku mendapatkan riwayat dari bulan haddatsana bulan an bulan demikian semua qala Abu Hanifah hadis hadis hadis hadis qala Abu Hanifah hadis hadis hadis semua hadisnya menyelisihinya walaupun bisa dihitung artinya bukan terlalu banyak bisa dihitung dengan jari tetapi itu menunjukkan bagaimana hujahnya ahli sunnah satu pendapat yang keliru bisa dibantah dengan sekian haji dan ini yang dimaksud oleh Waqi' Ibn Jarrah dengan kalimat Ta'allamu, pelajarilah hadis. Idza law annakum tafaqqahtum bil hadis, kalau kalian tafaqquh dengan hadis, wa ta'allamtumuhu dan kalian pelajari ma ghalabakum ashabur ra'i, kalian tidak akan terkalahkan oleh golongan ashabur ra'i. Maka qala Abu Hanifah fi syai'in, tidaklah Abu Hanifah mengatakan sesuatu kecuali kami akan meriwayatkan satu bab hadis-hadis dalam masalah itu. Kalau beliau ma'dur karena tidak sampai kepadanya hadis, adapun ashabur ro'i hari ini yang sangat mudah dia untuk mendapatkan hadis. Tinggal dia buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada di maktabah-maktabah perpustakaan-perpustakaan dan ada di toko-toko buku tinggal beli atau tinggal klik di komputernya akan keluar semua hadis-hadis. Satu CD ada sekian kitab ada yang 90 kitab, ada yang 100 sekian kitab, semuanya kitab-kitab hadis. Alangkah mudahnya. Tetapi dia lebih mementingkan rokyunya padahal hadis ada di hadapannya. Maka dia tidak bisa dimaklumi. Berarti dia memang tidak suka hadis. Gak ada alasan, oh saya gak tahu hadis. Gak tahu, kamu tinggal klik saja kelihatan kok hadisnya. Yang sudah diterjemahkan juga banyak. Maka kalau mereka sudah melihat hadis di hadapannya, tapi lebih mementingkan ro'yunya, berarti orang ini memang ada sunnah, musuh-musuh sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab. Iya kumurai, Hati-hati kalian dengan ro'yu, kata Umar bin Khattab. Iyakum wa ashabur ra'i. Hati-hati kalian dari ashabur ra'i. Fa innahum a'da'us sunnah. Mereka itu musuh-musuh sunnah. Ayathumul ahadith an yahfaluha. Mereka tidak mampu, tidak mau dan tidak bisa untuk memahami hadis. Kemudian mereka berbicara dengan ra'yunya. Kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, berarti yang namanya madrasah al-hadith itulah madrasah ilmu. Madrasah ilmu. Dan dengan hadis hujah akan kokoh. Adapun dengan ra'yu dia akan runtuh ketika ada riwayat yang sahih. Dia akan runtuh dengan pendapat-pendapat para sahabat. Dia akan runtuh dengan riwayat-riwayat dan asar-asar yang sahihah. Qala Sufyan al-Thawri rahimahullah. Berkata Sufyan al-Thawri rahimahullahu taala. Waihakum اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلون اطلبوا العلم فإنه شرف وعز في الدنيا وشرف في الآخرة kata Sufyan Al-Thawri rahimahullah waihakum celaka kalian Pelajarilah ilmu. Celaka kalian. Pelajarilah ilmu. Fa inni akhafu, sungguh aku khawatir. Ayakhruja min indikum. Aku khawatir akan keluar ilmu tadi dari sisi kalian. Fayasiru ila ghairikum. Kemudian berpindah kepada selain kalian. Fatadilluna. Akhirnya kalian menjadi rendah Pelajarilah ilmu, belajarlah, belajarlah, belajarlah. Karena aku khawatir, kata beliau rahimahullah. Aku khawatir kalau kalian tidak mempelajari ilmu, ilmu tadi akan berpindah kepada orang selain kalian, akhirnya kalian menjadi rendah. Jangan dikira agama ini atau Islam ini dirugikan dengan kalian tidak belajar. Tidak. Islam tidak dirugikan. Tapi kalian sendiri yang akan rugi. Adapun ilmunya, kalau kalian tidak pelajari, niscaya akan ada orang-orang lain yang mempelajari. Kalau kalian tidak mau menggali, niscaya akan ada orang-orang lain yang mempelajarinya, yang menggalinya. Maka akhirnya Islam tetap tegak, tetapi bukan dengan kalian. Kalau kalian tidak belajar, maka tetap tegak Islam ini, tapi bukan dengan kalian, dengan orang-orang lain yang mau mempelajari ilmu ini. Maka kata Sufyan al-Thawri rahimahullah, Waihakum, celaka kalian, pelajarilah ilmu, pelajarilah ilmu. Aku khawatir kalau kalian tidak mempelajari ilmu, ilmu ini akan pindah kepada orang lain. Ya, ini kalau kalian malas, tidak mau belajar, tidak mau mengkaji ilmu, tidak mau mengkaji Quran wa sunnah, tidak mempelajari tafsir tafsirul hadis, maka niscaya orang lain nanti akan mempelajari dan kemudian kalian menjadi rendah Kalian menjadi terhina. Utlubul ilma fa innahu syarafun fid dunya wa syarafun fil akhirah. Pelajarilah ilmu karena ilmu itu kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat. Pelajarilah ilmu karena ilmu tersebut merupakan kemuliaan fid dunya dan kemuliaan fil akhirah. Di dunia orang-orang yang berilmu dimuliakan, dihormati, berwibawa, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun orang itu tidak sombong dan tidak hubbud duhur, tidak hubbul ilu. Walaupun orang itu tidak sombong dan tidak ingin dihormati, tidak ingin ditinggikan tidak. Orang yang sederhana wa mutawadhi, tetapi Allah yang mengangkatnya. Allah yang meninggikannya. Bagaimana kita mendengar ucapan para ulama? Bagaimana kalau kita kedatangan ulama? Atau bagaimana kalau kita menukil ucapan ulama? dengan penuh penghormatan. Qala Syekh rahimahullah. Qala Syekh Al-Allamah. Apalagi kalau datang, kita sambut juga dengan penuh penghormatan. Ketika berbicara, manusia mendengarnya dengan penuh khidmat. Ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan di dunia. Belum lagi di akhirat nanti Allah akan tinggikan derajatnya. Bahwa mereka para ulama akan dibangkitkan di depan seluruh manusia di depan seluruh manusia. Dan Mu'ad ibn Jabal akan dibangkitkan di hadapan seluruh para ulama beratwah. Satu ratwah di hadapan para ulama. Atau di depan para ulama. Artinya yang paling depan para ulama. Dan yang lebih depan lagi adalah ulamanya. Mereka para sahabat. Di antaranya Mu'ad ibn Jabal. Qanibina azakum sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dengan demikian. Benar apa kata Sufyan Al-Thawri rahimahullah bahwa pelajarilah ilmu karena ilmu ini merupakan kemuliaan di dunia dan merupakan kemuliaan di akhirat. Ya. Kalian catat hadis-hadis yang belum kalian tulis, kalian tulis dari teman kalian. Alhum wajib alaikum sebagai PR buat kalian. alhamdulillah, ilaha wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.